BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Kamu dari mana saja, Jamiko? Saya pergi ke desa Sumberjati, ayah. Mau apa, nak? Mau apa ke sana? Apa yang kamu cari di sana? Hmm? Ayo, Ger, Jatmiko. Jawab pertanyaan ayahmu itu. Seperti jawaban yang kamu berikan pada ibumu tadi. Katanya dia ke sumber jati untuk mencari kedamaian hati, Kang Mas. Kedamaian hati apa? Seorang perwira muda tidak usah mencari macam-macam. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kang Blendung ya? Ibu sih seringkali menceritakan dirimu loh, Kang. Apa saja yang diceritakannya? Yang jelek-jelek atau yang baik-baik? <laughs> Aku tidak bisa menceritakan yang jelek-jelek, Kang. Soalnya Kang Belendung tidak punya kejelekan. Tidak-tidaknya padaku. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sesaat lamanya mereka bertiga ngobrol di tengah sawah. Tampaknya Jatmiko sudah merasa puas karena akhirnya bisa bertemu dengan sang kekasih. Demikian pula Ningsi. kelihatan lebih ceria dan wajahnya berseri-seri. Saat itulah terdengar suara seorang gadis memanggil-manggil dari jarak yang agak jauh. Gadis itu berlari-lari kecil, tubuhnya timbul tenggelam di antara rimbunan butiran padi yang menguning. Kita pergi dulu. Tidak usah, dena Tidak usah. Itu Sri Gondang, anak Pak Le Kuksomawolo yang saya ceritakan dalam surat. Dia seorang gadis yang baik. Hmm. Saya justru ingin memperkenalkannya denganmu, dena potong padinya sendirian di sini yuk. Kok tidak sama orang-orang itu? Uh, mengapa harus sama orang-orang itu, Sri? Lebih enak di sini sendirian. Uh, lihat, aku sudah dapat banyak sekali. Hampir sekeranjang penuh. Uh, oh ya, ini Sri, kenalkan. Ini Denmas Jatmiko. Ah. Oh, Denmas Jatmiko. Uh, iya. <laughs> Dan ini si Belendung. Hmm. Kang Glendung ya? Yu ya, seringkali menceritakan dirimu loh, Kang. Apa saja yang diceritakannya? Yang jelek-jelek atau yang baik-baik? <laughs> Aku tidak bisa menceritakan yang jelek-jelek, Kang. Soalnya Kang Blendung tidak punya kejelekan setidak-tidaknya padaku. Waduh, terima kasih banget atas pujiannya yuk. Hatiku sampai berbunga-bunga loh. uh, <laughs> kamu disuruh Pak Le ya Sri? Iya yuk, Yuningsi disuruh pulang sekarang. Soalnya Yuningsi baru saja sembuh. Nanti kalau angin-anginan terlalu lelah maka sakit lagi. uh, <laughs> baiklah, uh, maaf Den Mas, Kang Blendung. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Sebentar, yuk. Jangan pergi dulu. Terus urusannya bagaimana? Eh, urusan apa lagi, Kang? Ini loh, Yu. Dan Mas Jatmiko ini bagaimana? Apa besok bisa ketemu lagi di sini atau mungkin tempat lain? Ya, aku tidak bisa pergi ke tempat lain. Kalau Den Mas Jatmiko ingin ketemu, ya ke sini saja. Saya besok masih harus memotong padi. Mungkin dalam beberapa hari. Uh, mari Denmas, mari Denmas lihat Niko. Ayo Kang Gendung. Ah iya, mari. Monggo, monggo, silakan. Setiuningsi segera meraih keranjang bambunya dan perlahan-lahan melangkah menyeberangi sawah yang sebagian besar masih ditumbuhi pohon-pohon padi menguning. Sri Gondang berjalan di belakangnya. Miko diam saja. Dia hanya mengawasi Setioningsi yang bergerak semakin jauh. Dan dua orang gadis itu semakin lama semakin kecil, bergerak timbul tenggelam di lautan tadi yang disapu angin ke sana kemari. Setelah mereka tidak kelihatan lagi, sudah lenyap di balik rimbunan pohon-pohon, barulah Jatmiko mendesah. Baru senang sedikit sudah disusul. Jadi sekarang gimana, Denmas? Langsung pulang ke Mataram? Aku sudah merasa puas. Uh, kita pulang sekarang. Besok atau lusa masih bisa kemari lagi. Yuk. Malam harinya, setelah sholat maghrib selesai, Setioningsi membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dia kembali mengenang pertemuannya dengan Jatmiko di tengah sawah. Entah mengapa, Kali ini dia merasa semakin takut. Dia takut muncul rintangan yang lebih berat. Pada saat itulah terdengar pintu dibuka perlahan dan Sri Gondang masuk ke ruangan biliknya. Gadis itu langsung duduk di pinggiran ranjang. Hmm, itu yang namanya Din Mas Jatmiko ya, Yu? <laughs> Wah, tampan sekali ya. Pakai pakaian jelek saja sudah kelihatan tampan. Apalagi kalau pakaiannya bagus. Pakaian yang biasa dikenakan kaum priai. Pantas ya Ningsi tergila-gila. Ah, siapa yang tergila-gila, Sri? <laughs> Cinta pada seseorang tidak boleh sampai tergila-gila. Kalau itu, Yu, Kang Blendung lucu sekali ya. <laughs> Kang Blendung memang begitu. Dia suka melucu, suka banyol, hmm. suka bergurau. Dia adalah abdi kesayangan Den Mas Jatmiko. Kalau menurut pendapatku, Yuningsi berpasangan dengan Den Mas Jatmiko cocok sekali. Sangat serasi. <laughs> Benar yuk, Den Mas Jatmiko tampan dan Yuningsi cantik cerita. Ah, dan kalian sama-sama mempunyai watak yang baik. Aku yakin Yu, kalau suatu saat nanti Yuningse menjadi istri dan Mas Miko, waduh, pasti dua-duanya akan bahagia selamanya. <laughs> Memang itu harapan kami, Sri. Tapi barangkali harapan tinggal harapan. Jangan putus asa dulu, Toyu. Selama masih ada harapan, kukira hubungan Yunisi dan Mas Miko masih bisa dipertahankan. Rintangan-rintangannya banyak, Sri. Hmm. Dan semakin lama, semakin berat. Ya, kamu tahu sendiri toh, aku sampai diasingkan ke sumber jati. Hmm. Karena itu, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa bahwa Dian Mas Jatmiko datang menemuiku di tengah sawah. Wah, kalau sampai Pak Le dan Bu Le mendengar dan mereka melaporkannya pada bapak ibuku, waduh, aku ndak tahu mau dibuang kemana lagi, Sri. Aduh, kasihan kamu yuk. Sudah mendapat pasangan yang cocok, saling mencintai, tapi mau dipisahkan secara paksa. Pasti rasanya sakit sekali. Benar, Sri. Rasanya sakit sekali. Seumur hidup belum pernah aku merasakan sakit yang seperti ini. Sakit tidak bisa dibayangkan lagi. Barangkali dipukul, dianiaya, dicerca dan dimaki-maki, aku masih bisa menahannya dengan seluruh kemampuan yang ada. Tapi sakit seperti ini, rasa-rasanya aku tidak tahan lagi, Sri. Rasa-rasanya aku memilih mati. Hah? Jangan begitu, Yu. Tidak baik. Yunisi harus banyak berdoa banyak memohon pada Gusti Allah supaya cita-cita Yuningsi tercapai. Tidak gagal di tengah jalan, jangan malah putus asa begitu, Yu. Kata orang-orang tua, putus asa itu menjadi sahabat setan. Dia akan membawa manusia pada jalan kesesatan. Ah, Sri, Sri, kau masih muda sekali, tapi sudah bisa memberi nasihat sangat berharga padaku. Terima kasih banyak ya, Sri. Jatmiko tiba di dalam katumengkungan ketika malam sudah turun. Blendung segera membawa kudanya ke kandang di belakang. Jatmiko melangkah dengan tenang, dengan wajah ceria menuju ruangan biliknya. Dia tidak segera bertukar pakaian. Justru dia senang menikmati pakaian yang baru saja dipergunakan mendekat Setio Ningsi di tengah sawah. Saat itulah ibunya masuk. Nyai Tumenggung menatap curiga pada anak laki-lakinya. Sementara Niko bersikap acuh, dingin. Nyai Tumenggung tampak kesal. Kamu dari mana saja tadi, Jat Niko? Saya mempunyai urusan di luar dalam kepemunggungan ini, Ibu. Dan saya harus menyelesaikannya. Urusan mengenai apa? Ini menyangkut masalah pribadi. Saya tidak bisa mengutarakannya di depan Ibu. Yang jelas, Pasti kamu tidak memenuhi kewajiban pergi ke istana. Sebagaimana layaknya seorang perwira pasukan, ya toh? Hati saya memang sedang tidak dalam suasana mengemban tugas. Oh, pintar sekali jawabanmu. Eh, apa kamu masih berhubungan dengan ini, eh, Gadis desa anak lurah itu, ha? Uh, ah, maaf, saya tidak bisa menjawab. Sekali lagi saya nyatakan bahwa itu urusan pribadi. Ibu tidak berhak mencampurinya. kok. Kamu tidak punya hak untuk berkata-kata seperti itu di depan ibumu. Kamu itu anakku. Sembilan bulan kamu mendekam di perut ibu. Sekarang setelah besar, setelah menjadi dewasa, berani sekali kamu ngomong seperti itu di depan ibumu. Saya hanya mohon agar ibu tidak mencampuri urusan pribadi saya. Itu saja. Yang lain terserah. Saya memang salah. Seharusnya hari ini saya pergi ke Istana Mataram. Tapi suasana hati saya sedang tidak mendukung. Jadi percuma saya pergi ke istana. Di sana pun, saya tidak mampu memenuhi kewajiban dengan baik. Karena itu, lebih baik saya pergi keluar mencari tempat untuk menenangkan hati saya. Ya sudah, sudah, sudah, Setniko. Kamu sudah pintar sekarang. Ibu tidak akan menang ngomong sama kamu. Hah? Hah? Hah? Bau sekali pakaianmu. Bau apa? bau orang desa. Hei, eh, apa saja yang kamu kerjakan di luar sana, Jatmiko? Hah? Saya memang baru pulang dari Sumber Jati. Sebuah desa yang letaknya jauh dari sini. Loh, apa yang kamu cari di tempat seperti itu? Saya mencari kedamaian hati. Hah? Kedamaian hati kok cari di desa-desa? Mana ketemu, Jatmiko? Kedamaian hati itu adanya ya di dalam kata munggungan ini. Kamu tidak usah keluyuran kemana-mana, sehingga pulang membawa bau apek, bau tengek, bau orang-orang desa. Saya justru senang aroma seperti ini, Ibu. Bau orang desa. Saya senang bertutur sapa dengan mereka. Saya bahkan mendambakan hidup dan tinggal di tengah-tengah mereka. Kalau ibu tidak suka, ibu merasa terganggu. Ya, silakan. Jangan duduk dekat saya, Bu. Nanti bau tengik, bau orang desa, bau apek. Pertanyaan macam apa itu? Hah? Kamu harus sadar, Jatmiko, bahwa kamu itu bukan orang desa. Saya tahu, Bu. Saya putra seorang temenggung. Iya, benar. Kamu punya derajat yang tinggi. Kamu punya martabat, punya kehormatan. Dan semua itu adalah warisan dari ayahmu, kakekmu, dari mbah buyutmu, dari leluhurmu, Jatmiko. Jadi jangan sia-siakan warisan yang sangat berharga ini. Dan jangan coba-coba kamu kotori dengan bau apek orang-orang desa seperti itu. Ah, sudah-sudah. Jangan ngomong lagi kamu. Itu, kamu ditunggu ayahmu. Cepat ganti pakaianmu. Dan copot pakaian bau tengi itu. Lempar ke belakang sana. Biar dicuci bersih. Kalau perlu dibakar saja. Pakaian seperti itu tidak pantas untukmu, Miko. Kamu itu seorang priayi, harus berpakaian yang pantas, pakaian yang sesuai dengan derajatmu sebagai seorang priayi. Eh, Jatmiko, Jatmiko, mau kemana kamu? Katanya saya disuruh ganti pakaian. Ya, memang kamu harus segera ganti pakaian. Jangan sampai membuat ayahmu kecewa ya. Setelah berganti pakaian, pergilah ke ruangan pendopo. Ada sesuatu yang akan disampaikan ayahmu. pendopo sepi senyap. Temenggung Jayang Longko duduk dengan angker di belakang meja kualam. Wajahnya bertambah angker kena sorotan lampu gantung ukir yang dipasang di atas kepalanya. Tak lama kemudian, Nyai Temenggung muncul dari ruangan dalam. Niko mengiring di belakangnya. Dia sudah berganti pakaian. Mereka lalu mengambil tempat duduk. pulang? Kamu dari mana saja, Jatmiko? Saya pergi ke desa Sumberjati, Ayah. Mau apa? Ha? Mau apa ke sana? Apa yang kamu cari di sana? Hmm? Ayo, Ger, Jatmiko. Jawab pertanyaan ayahmu itu. Seperti jawaban yang kamu berikan pada ibumu tadi. katanya dia ke sumber jati untuk mencari kedamaian hati, Kang Mas. Kedamaian hati apa? Kamu seorang perwira muda, tidak usah mencari macam-macam, tidak usah punya gagasan macam-macam. Yang penting, kamu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sebagai perwira muda, kamu sudah diserai tanggung jawab untuk memimpin 150 orang prajurit. Itu yang harus kamu pikirkan supaya pangkatmu cepat naik supaya suatu saat nanti kamu pun bisa menyandang gelar Tumenggung, seorang panglima perang yang membawai ribuan orang prajurit. Itu cita-cita yang benar bagi seorang perwira muda. Inilah kok malah keluyuran ke sumber jati. Ah, sudahlah, Jatmiko. Hentikan tingkah lakumu yang aneh-aneh itu. Pandang ke depan. Sadari siapa dirimu sekarang ini. Kamu itu bukan Jatmiko seperti yang dulu lagi, Le. Sekarang nama lengkapmu Ronggo Jatmiko. Berapa kali kamu mangkir dari tugas? Hmm? Berapa kali kamu bolos tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang perwira muda? Hmm? Tidak usah kamu jawab, Jatmiko. Karena aku sudah tahu jawabannya. Aku sudah mendengar laporan tentang dirimu. Semua sudah ada catatannya. Dan catatan tentang dirimu kurang begitu menyenangkan, Jatmiko. Dulu, waktu ujian kamu malah berhasil dengan gemilang. Nilaimu paling tinggi di antara calon perwira yang lain. Tapi sekarang, setelah menjadi perwira, justru kamu paling jelek, paling buruk dibandingkan dengan teman-temanmu. Jangan begitu, Tojat Niko. Baru beberapa minggu menjadi perwira kok sudah sering mangkir, sering bolos. Itu namanya kamu tidak ikut menjaga nama baik keluarga. Malu, Ger. Justru seharusnya kamu bisa memberi teladan yang baik kepada teman-temanmu. Pokoknya, kalau kamu tidak mau merubah tabiatmu, Jatmiko, masih sering mangkir, melalaikan tugas, aku aku tidak tanggung. Pasti akan ada tindakan yang tegas dari Tumenggung Rono Menggolo. Dan aku tidak bisa melindungimu lagi. Dengar itu. Dengar baik-baik, Jatmiko. Kalau ayahmu sendiri sudah tidak bisa melindungimu, kalau sampai ada apa-apa, kamu mau minta perlindungan siapa lagi? Hah? negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-24 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Temenggung Jayan Logo, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska Jawa sebagai Nyai Temenggung, Rifki sebagai Belendung, Ajeng sebagai Setia Ningsi, Nika sebagai Sri Gondang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Jadmiko harus mengikuti kehendak kedua orang tuanya? Atau justru dia nekat mempertahankan hubungannya dengan Setioningsi? Ini merupakan pilihan yang sulit baginya. Sekarang dia benar-benar merasa di persimpangan jalan. Dia sadar jika sampai salah memilih jalan, nasibnya akan terpuruk seumur hidupnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.